ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pembahasan mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sabain Nabi karya Abu Isa eh, Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. <clears throat> Terakhir kita bahas hadis panjang <clears throat> Itu hadis yang ke-336 Dan kita ulangi e, membaca salahnya dari Syekh Abdul Razak Ibn, e, Ibn Abdul Husin taala. Maka kita ulangi dari halaman 365. Ya, hadis ini adalah bagian dari hadis Hindun ibn Abi Halah radhiyallahu anhu yang telah lewat al-isyaratu ilaihi kutipan Iya, singkatnya karena hadisnya ada hadis yang panjang sekali Imam Tirmidzi sendiri membaginya dalam sejumlah tempat di kitabnya dan dia adalah hadis yang taif sanatnya sebagaimana telah dijelaskan akan tetapi sifat-sifat Nabi yang disebutkan eh, di sini likatirin minha banyak darinya <clears throat> itu memiliki sawahin sahihah dari pendukung yang sahih yang valid. Maka beliau sebutkan hadis ini dengan panjangnya, maka ini isyarat dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala tentang panjangnya hadis ini. Dan bahasanya Imam Tirmidzi yang di memilih-milih mewadi beberapa bagian darinya sesuai dengan bab yang dibuat oleh At-Tirmidzi. <clears throat> Al-Hasan mengatakan, aku menyembunyikan menyembunyikannya dari Husain selama beberapa, waktu lamanya. Artinya Al Hasan tidaklah menceritakan pada saudaranya Al Husain kalau dia pernah bertanya kepada Hindun tentang e, gambaran dan deskripsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku ceritakan pada Husain dan kujumpai Husain telah mendahului aku padanya. Artinya ku jumpai bahasanya Husain mendahului aku dalam bertanya masalah ini. Sehingga aku bertanya kepadanya atau Husain telah bertanya kepada Hindun ibn Abi Halah apa yang aku tanyakan. Dalam sebagian naskah uh, buku ini yaitu Sambal Nabi Sa'ala Abi aku bertanya padanya apa yang ditanyakan oleh ayahku Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan tentang ya, masuknya Nabi, keluarnya Nabi, bentuk Nabi. Maka dan tidaklah dia membiarkan sedikit pun darinya. Yani artinya bahasanya Husain Zada memberikan keterangan tambahan bahasanya Husain bertanya pada Ali tentang masuknya Nabi ke dalam rumah apa yang Nabi lakukan jika masuk rumah. Bagaimanakah cara Nabi membagi waktu ketika di rumah Dan bagaimanakah interaksi Nabi dengan istrinya Dan bagaimanakah akhlak Nabi bersama istrinya Dan Husain juga bertanya kepada Ali tentang keluarnya Nabi dari rumah Dan bagaimanakah Nabi berjumpa dengan banyak orang Dan bagaimanakah Nabi bersikap dengan mereka Dan bergaul dengan mereka Demikian juga bertanya kepadanya Ali tentang syaklihi gambaran Nabi yaitu sifat Nabi dan bentuk ya, bentuk duduknya Nabi bersama banyak orang. Karena ida iwa, ya, karena ida awa ila manzili artinya jika Nabi masuk ke dalam rumah maka Nabi bagi eh, selama beliau berada di dalam rumah beliau bagi waktunya menjadi tiga bagian. Artinya beliau bagikan waktu keberadaan beliau di dalam rumah menjadi tiga bagian. Ada satu bagian satu bagian untuk Allah. Maka Nabi yatafarrahu totalitas di waktu ini untuk ibadah, sholat dan sholat tahajud. Yang kedua satu bagian untuk istrinya. Nabi jadikan waktu yang kedua ini untuk bergaul dengan istrinya, untuk ngobrol dengan istrinya menyenangkan istri wa muhadatsatuhum dan ngobrol dengan istri wa juz'an li nafsihi dan ada satu bagian waktu yang ketika untuk dirinya ya, maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah maka diantaranya adalah menyenangkan eh, istri dalam bentuk cerita ngobrol dengan istri tidak sebagaimana kelakuan banyak suami di zaman ini ya, Di rumah malah ngobrol sama orang lain ya, Lewat WA-nya, lewat medsosnya Malah istrinya dinganggurkan ya. Maka ini satu hal yang ya, tidak benar Sikap yang keliru e, Sehingga jadilah HP itu menjadi sebab tidak harmonisnya banyak rumah tangga ya, dan menjadi sebab banyak keluhan istri yang sudah capek secara di rumah suaminya pulang ternyata tidak kemudian diajak ngobrol diajak cerita malah dianggurkan dan dibiarkan Mungkin ini berbeda dengan uh, dengan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah kemudian summa bayana kemudian beliau jelaskan apa yang Nabi lakukan di bagian waktu yang itu untuk diri Nabi. Fakal beliau katakan Summa jaza'a juz'ahu Kemudian beliau gunakan bagian waktunya Ya ternyata beliau bagikan antara dia dengan manusia Ya ini artinya Nabi menerima di waktu ini Orang-orang yang mau datang menjumpai Nabi Untuk bertanya atau meminta kebutuhan sehingga fayutu dzalika bil al al ammah. Nabi kembalikan waktu pribadi beliau itu eh, dengan orang-orang khusus al ammah untuk banyak orang. yakni artinya bagian waktu yang Nabi khususkan untuk dirinya adalah waktu beliau menerima atau masuk ke rumah beliau dan beliau menerima khawasu ashabi, sahabat-sahabat dekat beliau radhiyallahu anhu. Lantas para sahabat-sahabat dekat ini bertanya kepada Nabi dan belajar kepada Nabi. Kemudian hadalladzi akhudunakum dan ilmu yang mereka ambil dari Nabi disampaikan kepada banyak orang. Ya, maka melalui orang-orang dekatnya Nabi berikan waktu ini untuk banyak orang. Dan Nabi tidaklah simpan dari mereka syai'an sedikit pun. Artinya jika mereka bertanya kepada Nabi, pasti Nabi jawab dan Nabi tidak sembunyikan sedikit pun ilmu dari mereka. Wakana dan adalah ya, sikap Nabi untuk bagian waktu yang untuk umat. Tadi bagian waktu untuk pribadi beliau. Al-Jusu di maka bagian waktu yang Nabi khususkan untuk umat dan untuk banyak orang maka manajemen Nabi, manajemen waktu Nabi dalam hal ini adalah beliau utamakan orang-orang istimewa. Artinya beliau utamakan pada orang-orang yang punya kedudukan dan kemuliaan karena agama dan karena ilmunya. Nabi istimewakan mereka biiznihi dengan Nabi beri izin untuk bertemu wa qasmuhu ala qadri fadlihim Kemudian Nabi membagi pada mereka sesuai dengan kadar keutamaan mereka dalam masalah agama. Maka artinya Nabi membagi sesuai dengan kadar keutamaan mereka dalam masalah agama dari sisi ilmu, amal dan belajar tentang agama Allah Tabaraka wa taala. Maka di antara mereka ada orang yang punya satu kebutuhan, ada orang yang punya dua kebutuhan dan ada orang yang punya banyak kebutuhan. Kebutuhan di sini maksudnya adalah kebutuhan tentang masalah agama dan belajar agama. Buktinya oleh lanjutannya hadis oleh karena itu dikatakan fayatasaghalu bihim. Maka Nabi bersibuk-sibuk bersama mereka tafdilan dengan memberikan kebaikan dalam bentuk wa ta'lima mengajari mereka. Wa yasghalum dan Nabi sibukkan mereka dengan hal yang itu memperbaiki mereka dan memperbaiki umat. Artinya Nabi penuhi waktu-waktu mereka dengan hal yang manfaat untuk mereka sendiri dan manfaat untuk umat. Min musa'alatim anhu wa ikhbarihim Jadi berupa mereka bertanya kepada Nabi dan mereka mengkabarkan bila diam barilahum yang sepatutnya dikabarkan. Maka Nabi mengajari mereka tentang masalah agama kemudian membimbing mereka dan menunjuki mereka. Setelah selesai pengajaran, maka Nabi mengatakan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Eh, artinya yang hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sahabat-sahabat khusus dan orang yang belajar langsung kepada Nabi watalakau dan belajar dari Nabi secara langsung Nabi wajibkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir di majelis dan kalimat ini memperjelas keterangan yang telah lewat bahasanya yaruddu dalika bil khasati alal amma Ya, maka waktu yang Nabi berikan kepada orang-orang khusus itu nanti kembalinya kepada semua orang. Demikian juga Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, sampaikanlah kepadaku kebutuhan orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya secara langsung kepadaku. Artinya kabarkan kepadaku kebutuhan orang-orang yang tidak mampu mengkabarkan kepadaku secara langsung tentang kebutuhannya. Kenapa tidak bisa tidak bisa mengabarkan kepada Nabi? Boleh jadi karena malu, karena takut atau yang lain. Kemudian Nabi menyampaikan keutamaan orang yang menyampaikan ya, kebutuhan masyarakat, rakyat, jelata, orang yang jauh posisinya dari penguasa kepada penguasa. Yang ini disebut nama lainnya adalah syafaat. Fa'innahu maka sesungguhnya siapa yang menyampaikan kepada penguasa kebutuhan rakyat jelata yang mereka tidak mampu menyampaikannya secara langsung kepada penguasa, sabbatallahu qadamaihi yaumil qiyamah. Maka Allah akan kokohkan dua telapak kakinya nanti pada hari kiamat sebagai balasan untuknya karena kebaikannya kepada banyak orang dengan menyampaikan kebutuhan masyarakat luas kepada penguasa. Kemudian tidaklah disebut-sebut di sisi Nabi, tidaklah dibahas di sisi Nabi kecuali hal-hal semacam itu. Artinya majelis Nabi itu terjaga dan terbatasi dalam hal-hal di atas. Nabi tidaklah menerima dari siapapun pembicaraan yang lain. Artinya Nabi tidak menerima dari siapapun selain pembicaraan ini. Maka majelis Nabi itu itu terbatasi pada ilmu, faedah dan ya, berkenaan dengan pemahaman tentang agama. Kemudian Indun ibn Nabi Halah menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang masuk menemui Nabi dari kalangan para sahabat. Yang masuk menemui Nabi adalah Ruwad. Ruwad jemaah dari Ra'id Ra'idul kaum makna asalnya dalam bahasa Arab adalah Allah alladhi yataqaddamahum mawadi al kala'i wal ghaizi Adalah orang yang uh, lebih depan, lebih dahulu dari rombongan kawan-kawannya karena dia mau melihat dan mengecek tempat di manakah ada rerumputan wal ghaiz dan rerumputan. Ghais manasannya hujan, namun yang dimaksudkan adalah rumput. Ya, disebutlah hujan dan yang dimaksudkan adalah rumput karena hujan sebab tumbuhnya rumput. Kemudian setelah mereka ngecek duluan di manakah tempat eh, ada rumputan, kemudian mereka akan datang kembali kemudian memberitahu pada kawan-kawannya. Ini mungkin gambaran keadaan masyarakat nomaden alias Arab Badui di masa silam. E, yang mereka hobi berpindah-pindah tempat nomaden maka ada yang menjadi raid ya, tugasnya dia akan ya, e, jalan duluan ini rombongan ya boleh jadi malah istirahat rombongan tersebut dia akan jalan duluan cari tempat yang cocok untuk jadikan tempat tinggal sementara di, di situ ada oase, di situ ada rumput, ya, dan itu tempat yang nyaman dan strategis. Nah ini setelah nanti ketemu nanti balik ngabari kawan-kawannya tempatnya di sana. Nah itu uh, raib pimpinan dan ini adalah kepala suku yang melakukan demikian adalah kepala rombongan. Maka beliau gambarkan bahasanya sahabat Nabi yang khawas yang merupakan sahabat-sahabat sahabat dekat Nabi, sahabat-sahabat khusus Nabi, ya kemudian bisa kemudian leluasa masuk menemui Nabi, mereka itu statusnya adalah arwatul kaum, para pimpinan di komunitasnya masing-masing. Dan tidaklah mereka bubar dari tempat Nabi ila andawaqin kecuali setelah merasakan. Artinya mereka-mereka ini tidaklah keluar dari rumah Nabi, dari sisi Nabi kecuali telah merasakan yang dimaksud dengan merasakan telah merasakan ilmu dan kebaikan. Maka mereka tidaklah keluar dari tempat Nabi kecuali mereka telah mendapatkan kebaikan yang besar dan ilmu yang banyak. Ya Yakhrujuna adillatan maka mereka keluar menjadi dalil, menjadi penunjuk yakni alal khair, penunjuk kebaikan. Artinya menjadi budatan, menjadi penebar hidayah, menjadi peng, menjadi guru dan menjadi pembimbing. Dan aku tanyakan kepadanya tentang bagaimanakah keluarnya Nabi, bagaimanakah Nabi kalau keluar rumah, apa yang Nabi lakukan saat keluar rumah. Maka uh, beliau katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyimpan lidahnya kecuali dalam hal-hal yang perlu hal-hal yang perlu dalam masalah agama, menjelaskan ilmu dan memperbaiki manusia, melakukan ingkarul mungkar dan menjelaskan kebenaran. Itulah yang yakni menjadi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berupaya untuk menyatukan, ya, menyatukan umat, menyatukan para sahabatnya. Artinya ia harus Nabi antusias untuk menyatukan para sahabat menyatukan hati mereka, menyatukan kata mereka, menyatukan barisan mereka bersatu namun tidak asal bersatu namun bersatu dan menyatu alal haq wal huda di atas kebenaran dan petunjuk Nabi wala yunafiruhum Nabi tidak melakukan tindakan yang membuat mereka bubar Ailayaf la yaf'alu syai'an Nabi tidak melakukan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif yang menyebabkan dengan e, semangat persatuan yaitu membuat mereka lari, membuat mereka tidak nyaman. Dan di antara tindakan Nabi ketika di luar rumah beliau memuliakan orang-orang ya, mulia yaitu para tokoh elit di masing-masing komunitas wa dan Nabi tetap mengangkat mereka sebagai pimpinan di komunitasnya ketika mereka masuk Islam. Hada demikian adalah dalam rangka memposisikan manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, ini diantara akhlak mulia dalam Islam adalah insalunas nas manazilahum. Posisikan mereka, posisikan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Maka orang yang ditokohkan, orang yang dimuliakan, maka dimuliakan. Tidak kemudian orang yang ditokohkan dan dimuliakan, kemudian disikapi sebagaimana orang yang rendah. Tidak demikian. Namun akhlak mulia dalam Islam adalah insalunasi manazilahum ya, memposisikan dan menyikapi masing-masing orang sesuai dengan posisi dan kedudukannya. <clears throat> Ya, karena adil itu bukan berarti sama dalam sikap kepada semua orang. Namun yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Yang disikapi cukup, disikapi dengan biasa, disikapi biasa. Yang perlu disikapi istimewa, maka disikapi istimewa. Faidah ja'ahu maka jika datang kepada Nabi karimu kaumin tokoh elit satu kaum maka Nabi memuliakannya Nabi me meletakkannya di posisi yang dekat mendekatkannya wahtafabihi dan Nabi menyambut hangat dia ya, bukan sambutan biasa namun sambutan istimewa karena ini tokoh Kenapa Nabi lakukan itu semua untuk mengambil hatinya, wakasban lahu mengambil uh, untuk menariknya. Demikian juga meneng, e, menarik mantah tahu orang-orang yang jadi anak buahnya. Karena jika tokoh ini masuk Islam e, dan jika tokoh ini akhirnya masuk Islam, maka Nabi pertahankan dia tetap jadi tokoh di kampungnya. Tidak kemudian Nabi copot. Ya, udah Nabi lengserkan. Kamu harus siap untuk jadi rakyat jelata kalau masuk Islam. Ya. Nah, Nabi tetap muliakan dia. Nabi tetap berikan padanya kedudukan ada dan tetap Nabi jadikan dia sebagai sayyidul kaum, pimpinan di kaumnya. Ya. Nah, banyak orang itu e, menolak untuk e, e, kemudian enggan menerima kebenaran karena dia khawatir ketika dia menerima kebenaran nanti dia akan jadi orang yang hina, orang yang jadi rakyat jelas tadi di dunia eh, orang-orang yang berada dalam kebenaran. Maka dia lebih nyaman di zona aman sunnah eh, yang eh, menyenangkan bagi dirinya meskipun itu jalan yang tidak benar ya, maka ya, sikap yang Nabi ajarkan adalah ya, adalah tetap membiarkan mereka untuk jadi pimpinan tidak kemudian direndahkan ya, kalau masuk kamu masuk Islam saya jadi rakyat jelata saya pimpinannya tidak demikian Ya Yahdarun nasa Nabi adalah seorang yang waspada dengan orang-orang di sekelilingnya wayahtarisu dan orang yang berhati-hati dengan orang-orang di sekelilingnya. Maka di sini disampaikan di antara sikap Nabi adalah hitatun, adalah waspada, ihtirasun minan nasi, adalah menjaga diri dari bahaya orang-orang sekelilingnya. Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling Nabi itu ikhtilaf fi akhlaqihim akhlaknya macam-macam. Dia karakternya macam-macam, cara interaksinya juga macam-macam. Ada yang keras, ada yang kasar, ada yang jafi, ada yang tidak punya sopan santun alias kurang ajar. Namun wa minhum man huwa ala khuluqin. Namun ada juga orang yang berakhlak mulia. Ini berakhlak mulia. Maka demikianlah keadaan manusia di setiap zaman di setiap tempat. itu Kita jumpai orang-orang yang tidak punya sopan santun, ada orang yang punya etika, ada orang yang keras, ada orang yang kasar, orang yang lembut. Di setiap tempat, di setiap zaman demikian keadaannya. Maka di antara di, oleh karena itu di antara akhlak mulia dalam Islam adalah tahammulul adza, adalah tahammul al-adza ya bersabar terhadap gangguan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Ya, boleh jadi itu tetangga, boleh jadi itu kawan, kawan kerja, kawan bisnis dan yang lainnya kerabat, semuanya tidak karakternya sama. Ada orang-orang yang karakternya baik, ada yang kurang baik dan ada yang tidak baik. Oleh karena itu, maka sikap yang tepat ya, adalah fakana yahtarisu wa yahdaru an Maka beliau jaga diri dan waspada dari manusia tanpa melipat dari satu mereka tanpa menghilangkan manakala bersikap kepada mereka tanpa Nabi hilangkan bisrohu wajah cerianya wa khuluqahu dan akhlak mulianya ya, dengan semua orang Nabi berwajah ceria namun berwajah ceria itu bukan berarti tanpa kewaspadaan Ya, bukan berarti tanpa hati-hati. Namun berwajah ceria dan memberikan akhlak mulia dengan tetap waspada. Ya, dengan tetap waspada dengan orang yang kasar, orang yang keras, orang yang uh, ya, tidak ya, ya, ya, tidak peduli dengan orang lain dan seterusnya. Maka huwa sallallahu alaihi wasallam hadaun, seorang yang waspada. Akan tapi waspadanya ini tidaklah kemudian menghilangkan Eh, terjemahan talaknya melipat maksudnya hilang berarti <coughs> meniadakan pisau <coughs> wajah ceria Nabi dan akhlak mulia Nabi kepada orang lain. Oleh karena itu jika datang kepada beliau seorang yang jelek akhlaknya, seorang keras, seorang yang tidak punya sopan santun, ya minhu. Maka Nabi waspada dengannya akan tapi Nabi menjumpainya bil bisyr dengan wajah yang ceria wahusnil muamalah dan interaksi yang bagus watalaqatil wajah wajah dan wajah yang ceria. Ya, ini yang disebut satu akhlak mulia yang disebut dengan mudarah. Ya, satu akhlak mulia yang disebut dengan mudarah mengkorbankan dunia dalam ini wajah ceria dan yang lainnya untuk menyelamatkan hal-hal yang lebih mungkin. Dan di antara alat mulia Nabi sebagai pimpinan, sebagai orang, eh, sebagai ya, pimpinan adalah yatafaqqadu ashabahu. Nabi ya, menanyakan keadaan para sahabatnya. Ya, Nabi tidak masa bodoh. Ya, namun menanyakan keadaan sahabatnya, kenapa tidak hadir? Ya, kenapa kok berwajah murung? Kenapa wajahnya sedih? Kenapa tidak seperti biasanya? Eh, biasanya banyak ngomong kok jadi pediam, sakit atau ada masalah eh, atau yang lain itu namanya ya tafakot ya ngecek ya, ya menanyakan keadaan ya. yang dimaksud dengan fakat ashabahu yas'alu anhum wa an ahwalihim bertanya tentang ya, bertanya tentang mereka ya, tentang mereka, tentang mereka ini boleh jadi kepada mereka atau kepada yang lain. Nabi tanyakan kepada yang lain, itu kok si fulan mu Maka Nabi boleh jadi tanahnya tidak tidak kepada si fulan secara langsung. Nah, ketika dia ditanya oleh Nabi boleh jadi jajaknya tidak ada apa-apa wahai Nabi. Nah. Maka Nabi tanyakan anhum bukan minhum namun anhum Ya, tanya tanya anhum itu artinya yang ditanya bukan orangnya. Ya, namun yang ditanya orang lain. Ada yang tahu tidak itu? Kenapa dia akhir-akhir ini tidak ceria? Ya, namun mau ya, selalu sukanya mojo nggak biasanya seperti itu. Nah. <clears throat> ya, maka Nabi tanyakan anhum tentang mereka, tentang keadaan sahabatnya. Ya, si A kenapa tidak kelihatan? Ada apa? Ada kesibukan apa? Ada uzur apa? Apa yang bisa kita bantu? Wa an ahwalihim keadaan mereka. Di antaranya adalah tentang kesehatan. Ya, tentang kondisi dan kualitas kesehatan sahabatnya. Ternyata sakit maka Nabi yaudhu maridahum. Nabi akan membesuk. Ya, bukan hanya kepo ya, bukan hanya kepo. Kenapa, kenapa dia kok nggak kelihatan? Oh sakit. Oh ya sudah. Nah, Eh, namun wa yaudu marido sakit ya dibesuk. Wa yasalu eh, an-nasa amma Dan Nabi bertanya pada eh, pada orang lain tentang bagaimanakah kondisi masyarakat. Artinya bertanya tentang berita tentang manusia dan urusan mereka sebagai bentuk perhatian Nabi dengan mereka. Ini ada apa di di masyarakat yang sedang berkembang apa, sedang memikirkan apa, sedang gelisah masalah apa, Nabi tanyakan. Dan ketika kemudian Nabi mendapatkan laporan-laporan, maka respon Nabi yuhasin al hasad. Nabi akan tegaskan bagusnya sesuatu hal yang bagus dan mendukungnya dan menegaskan jeleknya hal yang jelek kemudian melemahkannya. Artinya pada saat orang-orang menyampaikan kepada Nabi berita yang beredar di masyarakat, ada kejadian demikian dan demikian, ada kabar ini dan itu, maka respon Nabi, maka namina hasanah jika beritanya adalah hal yang eh, satu hal yang positif, maka Nabi dukung dan Nabi motivasi. Kalau jelek, kopihan jelek, eh, maka Nabi eh, wahahu, Nabi rendahkan. Nabi rendahkan dan Nabi melarangnya mu'tadil al-amri. Ringkasnya Nabi itu adalah orang yang segala urusannya proporsional. Gairah muhtalifin tidak kemudian beda-beda. Di sini ekstrem di satu sisi, namun meremehkan di sisi yang lain. Maka kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tegak dalam asadat wal qawam, lurus, ya, benar dan lurus. Nabi tidaklah lalai karena khawatir orang-orang lalai atau menyimpang. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak iman senantiasa itu, sadar mutanapi perhatian karena beliau khawatir man orang-orang yang di dekat Nabi lalai untuk mengingat Allah dan taat kepada Allah khawatir para sahabatnya condong pada kenyamanan dan kenyamanan yang itu dampaknya adalah kemalasan yang satu hal yang tidak baik Ringkasnya kondisi Nabi likuli halin ingdahu atadun. Ya, di setiap keadaan Nabi itu atad. Atad di sini maknanya di al-mahani mayuslih likuli mayaqa minan umuri. Hal yang memperbaiki segala perkara yang terjadi. Ya, maka keadaan demikian, maka Nabi punya solusi yang memperbaiki. Ada keadaan demikian, maka Nabi punya solusi demikian. Ada keadaan yang begitu, Nabi punya solusi untuk hal yang begitu. Min haitsu mura'atul ahwal karena Nabi memperhatikan keadaan dan apa yang cocok untuk masing-masing keadaan. Nabi punya penjelasan dan arahan yang beda-beda. Wadalalah dan memberikan menunjukkan wa irsad dan berikan bimbingan yang cocok la yuqasir anil haq wa Artinya beliau tidaklah ceroboh dalam masalah menegakkan kebenaran dengan menguranginya, namun juga tidak melampaui batas dengan melewatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertengahan dalam segala urusannya. Aladina yaluna minan nasi khiyaru. Dan orang-orang di dekat Nabi dari kalangan manusia adalah orang-orang yang terbaik. Artinya orang-orang yang dekat dengan Nabi dan senantiasa dauman selalu bersama Nabi adalah orang-orang yang istimewa. Maka dari hadis ini terdapat isyarat bertingkat-tingkatnya para sahabat. Bahasanya mereka bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Mereka tidak satu level. Manusia dan para sahabat yang paling mulia secara itlak tanpa pengecualian adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Baqiyatul Asrah Mubasyaruna bil Jannah. Kemudian eh, yang lain dari asal Sarun al-Bijana selain empat orang tersebut. Dan sahabat yang paling mulia di sisi Nabi yang paling luas nasihatnya. Ya, maka eh, berarti fadilah atau keunggulan seseorang itu berkenaan dengan makanah diniyah, kedudukannya dalam masalah agama dan kedudukannya posisinya dalam masalah takwa, ketaatan pada Allah, pembelaan kepada Rasul Allah, azab membela agama Allah dan menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Maka manusia yang paling mulia menurut Nabi adalah yang paling luas nasihatan menginginkan kebaikan untuk Allah, kitab, Rasul, pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum kaum muslimin. Yang paling luar biasa menurut Nabi adalah kedudukannya adalah yang paling bagus dalam membantu dan menolong. Artinya jika seorang hamba itu makin banyak membantu dan menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama dan para dan manusia para hamba Allah orang-orang yang beriman maka orang tersebut makin besar kedudukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bertanya tentang gambaran majelis Nabi. Maka beliau katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdiri ataupun duduk kecuali berpikir. Dan jika beliau sampai di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk, maka Nabi duduk di ruang yang bagian yang paling akhir yang paling kosong. Dan, <clears throat> Nabi memberitakan demikian. Artinya tidak kemudian melangkai pundak-pundak cari tempat yang depan mana tempat yang kosong di akhir majelis ah, beliau duduk di situ dan Nabi memerintahkan orang yang mendatangi sekelompok orang yang duduk maka adalah dia duduk di akhir majelis tidak kemudian melangkah melangkah bunda-bunda cari tempat di depan padahal dia datang terlambat Yuktikula bin binasibi Nabi berikan pada setiap teman duduk beliau bagiannya Itu bagian dari dijak ngobrol Wal mubasata dan disapa wasual dan ditanyakan keadaannya maka hal-hal semacam tidak Nabi khususkan pada salah satu teman duduknya tanpa yang lain maka orang akan nyaman dengan orang semacam ini orang tidak nyaman ketika kita bertiga duduk kemudian menemui seseorang maka yang tidak ngobrol cuma satu orang yang dua cuma dianggurkan dianggurkan cuma uh, eh, dia menyimak saja obrolan asiknya cuma beliau dengan satu kawan kita tentu tidak asik duduk di tempat semacam itu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian ketika beliau duduk bersama beberapa orang maka semuanya dapat bagian ini semuanya dapat bagian dijak ngobrol ditanya keadaannya dan disapa ini tidak ada yang diistimewakan ya, dianak emaskan kemudian tidak ada yang dianggurkan dibuat nganggu. Tidak ada demikian. Ya, walaya walaya sabu jari suhu sehingga tidak ada satupun teman duduk Nabi yang mengira bahwasanya ada seseorang yang lebih mulia ya, di mata Nabi minhu daripada dia. Maka semua orang yang duduk bersama Nabi mengira dia adalah orang yang mulia di sisi Nabi. Karena Nabi secara adil menyapa mereka semua. Maka masing-masing merasa saya adalah orang penting dan mulia di sisi Nabi. Maka kenapa bisa demikian? Maka ini kembali pada poin sebelumnya karena semuanya disapa. Karena semua teman duduk Nabi, orang yang duduk bersama Nabi, Nabi berikan bagian dari albisar wajah ceria, mu'anasah dibuat nyaman, wasual dan ditanyai maka bubarlah masing-masing dari mereka dalam keadaan dia merasa kalau dia adalah teman duduk Nabi yang paling mulia menurut Nabi. Kemudian siapa yang duduk bersama Nabi atau e, minta saran kepada Nabi dalam satu hajat, maka Nabi bersabar bersamanya sampai dia sendiri yang bubar dan selesai. Artinya Nabi tidak bosan mendengar pertanyaan mereka dan tidak pelabusan. kemudian ketika mereka menyebutkan hajatnya. Maka jika ada seseorang yang duduk bersama Nabi atau meminta saran kepada Nabi satu hajat, Nabi bersabar. Nabi simak tanpa pusan, tanpa dojar, merasa pusan. Dan Nabi tidak memotong perkataannya sampai sahibul hajat itu sendiri yang mengakhirinya dan pergi. Dan Nabi jika ada orang yang meminta hajat kepada Nabi, Nabi tidaklah menolaknya kecuali dengan memenuhi hajatnya. Artinya Nabi tidak menolak orang tersebut kecuali dengan memenuhi hajatnya atau kata-kata yang menyenangkan. Artinya jika Nabi tidak bisa mengabulkan hajatnya yang dia minta, qabala asaila maka Nabi merespon orang yang meminta dengan perkataan yang menyenangkan dan perkataan yang baik. Ringkasnya, qad an-nasa bastuhu wa khuluquhu maka Eh, keakraban Nabi, Nabi itu akrab dengan semua orang, wahuluku dan akhlak mulia Nabi itu wasi'an nasa, itu eh, dengannya Nabi menguasai semua orang. Nabi bisa mempengaruhi semua orang dengan bastuhu, dengan e, kenyamanan beliau bersama sikap nyaman beliau yang beliau berikan pada semua orang, wahuluku dan akhlak mulia beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang punya akhlak yang agung. Maka beliau itu menguasai manusia dengan akhlaknya. Wa in bisatihi dan kenyamanannya dan keakrabannya. Nabi tidaklah menguasai seluruh manusia dengan duitnya. Karena duit terbatas. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain, misalnya orang itu tidak akan cukup ye, eh, untuk bisa kemudian menguasai orang dengan hartanya namun dengan wajah ceria dan akhlaknya maka seorang itu akan bisa ye, eh, kemudian dalam tanda kutip menguasai semua orang di lingkungannya. Fasarolahum aban maka jadilah Nabi itu seakan-akan bapak bagi mereka semua. Artinya bapak di sini bapak dari sisi agama karena bapak dua macam bapak agama dan bapak nasab dan bapak ya bapak nasab itulah yang ditiadakan, ditiadakan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 Muhammad bukalah bapak salah satu laki-laki di antara kalian ya demikian kita lanjutkan batal isya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala salam wa da'wana alamin ta'ala fil sawa'an maka jadilah mereka di sisi Nabi dalam masalah hak atau kebenaran eh, dalam masalah hak sawaan sama. Artinya Nabi bersikap adil di antara orang-orang. Nabi bersikap sama di antara mereka wajib sib dan Nabi bersikap adil. Dan majelis Nabi adalah majelis yang isinya adalah ilmu, kelembutan, rasa malu, amanah dan kesabaran. Inilah sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam interaksinya bersama kawan-kawan duduknya. Nabi sikapi mereka dengan hilam, tidak mudah emosi, rasa malu, amanah dan sabar. Lalu Faufi al-aswat Tidak ada kemudian suara keras di majelis Nabi Maka tidak ada suara keras di majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Walatubanu banufi al-huramu Dan tidaklah dinodai dan dilanggar hal-hal yang haram di dalamnya maka tidaklah dinodai di majelis Nabi kehormatan manusia dengan mencela dan melecehkan e, watahakum basukhiyah dengan mengejek dan mengolok-olok dan semacam itu wala tusna dan tidaklah disebut-sebut ya, secara berulang-ulang falatatuhu ketergelinciran manusia Artinya ketergenjilan yang terjadi pada sebagian orang di majelisnya tidaklah disebut dan tidaklah dibawakan di majelis Nabi. Ya, Nabi muta'adilina Dia adalah orang yang bersikap adil ya adalah, Artinya dalam interaksinya Dalam interaksi Nabi bersama manusia Dan perjumpaan Nabi dengan mereka dan wajah ceria dan keakraban Nabi, Nabi bersikap sama. Balkanu yatafadaluna nafi bintakwa bahkan mereka bertingkat-tingkat karena sebab takwa. Maka orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nabi adalah orang yang tawadu ketika berinteraksi dengan sesama. Artinya Nabi e, sebagian menyikapi yang lain dengan ketawaduan yuqiruna fihi al-kabir maka teman-teman duduknya Nabi menghormati yang lebih tua dan sayang dengan yang muda karena Nabi katakan laisa minna bukanlah umatku yang tidak hormat yang lebih sepuh dan tidak sayang dengan yang lebih belia wa yu'thiruna dal hajah Nabi dalam majelisnya mengutamakan orang yang punya kebutuhan mendesak eh, artinya jika datang di majelis Nabi orang yang punya kebutuhan maka para sahabat lebih mengutamakan mereka bil hadis untuk bicara dengan Nabi bitakribihi dengan mendekatkan orang tersebut agar ngomong dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaparkan kebutuhannya. Dan di antara sikap para sahabat dalam majelis mereka bersama Nabi adalah wayah fatuna al ghariba. Ini adalah akhlak mulia yang penting yang banyak dilalaikan oleh kawan-kawan ngaji di zaman ini wayahfaduna al-ghariba dan mereka menjaga dan menaikkan hak orang yang asing, orang yang belum pernah datang, wajah baru. Maka mereka sikapi orang yang asing, orang yang wajah baru, pendatang baru dalam majelis Nabi, maka mereka jaga haknya. Apa haknya? Al-ikram. Dimuliakan, al-ihsan, diperlakukan dengan perlakuan yang baik dan dia jika dia adalah orang yang datang dari luar Madinah maka diafa ada jamuan dan yang lain. Ya, maka di antara sikap para sahabat berkenaan dengan eh, wajah-wajah baru maka mereka di, menjaga haknya, menunaikan haknya, bukan kemudian mencuekinya, ya, tidak mempedulikannya, asik dengan yang dikenal, ya, tanpa meskipun duduk di samping uh, si wajah baru, namun tidak mau menyapa, tidak mau tersenyum, berwajah datar, tidak mau menjabat tangannya, tidak nanyakan kabarnya, uh, bukan demikian, tidak demikian sikap para sahabat terhadap wajah-wajah baru. Nawan al-Gharib, orang yang asing, orang yang bukan penduduk Madinah, orang yang tidak pernah datang di majelis Nabi, ketika mereka datang, maka mereka memuliakan. Mereka al-ihsan berbuat baik kepadanya dengan menyapanya, menegurnya, ya, eh, kenalan dan seterusnya. Itu tentu bentuk al-ikram wal ihsan terhadap al-gharib, ya, wajah-wajah asing atau wajah-wajah baru di majelis. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke 337 dari kota ada dari Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya aku diberi hadiah berupa, berupa makanan berupa kuroon ya, petis kambing niscaya akan aku terima seandainya aku diundang untuk datang untuk makan dan itu suguhannya la ajab tu niscaya akan aku datangi Ya qura artinya maduna rukbah minasaki petis namun yang di bawahnya lutut Maka jika ada seorang yang menghadiahi Nabi dengan makanan sep ini, seperti itu Nabi akan menerimanya Dan ini bentuk ketawaduan Nabi ini, Meskipun itu ya, didominasi tulang dan sedikit daging Maka Nabi menerimanya Bahkan seandainya Nabi diundang datang ke rumah seseorang untuk makan makanan seperti itu, la tu. Niscaya akan aku penuhi undangannya. Artinya jika ada seorang yang mengundangku untuk datang ke rumahnya dan makanan yang akan dia suguhkan adalah adalah kurang. Lakabil tu Dari aku terima undangan tersebut dan ini adalah menunjukkan betapa sempurna ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah seorang yang low profile kata orang sekarang ya, tidak kemudian gengsi, tidak merasa tinggi sehingga makanan semacam ini dianggap tidak layak, tidak pantas dan seterusnya. Dari Muhammad bin Munkatir dari Jabir di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku tanpa menunggangi bakal, tanpa pula menunggangi burudzaunin. Turdauni di sarahnya di, sini disampaikan kila birdaun kila ada yang mengatakan dia adalah hewan yang besar al khilqah fisiknya namun beda dengan kuda. Wakil dan ada yang mengatakan ya farusun ghairu arabi dia kuda namun bukan kudanya Arab, kuda orang Arab. Ya. di hadis ini oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka Nabi saw datang sambil jalan kaki dengan dua telapak kaki beliau ke rumah Jabir dalam rangka membesuk Jabir karena ada karena Jabir sakit. Maka di antara akhlak mulia Nabi dan ketawaduan Nabi, Nabi membesuk sahabat-sahabatnya kadang jalan kaki, kadang berkendaraan. Kemudian Jabir mengatakan dalam keadaan Nabi tidak menunggangi bakal atau bir tahunin. Jabir menyebutkan secara khusus dua tunggangan ini untuk menjelaskan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mau mengunjungi seseorang dia tidak mencari kendaraan terbaik dan terbagus yang ada. Namun dia pergi berangkat alamat tayasa dengan kendaraan kendaraan yang ada tanpa takalluf. Baiklah jika anda ada kendaraan ya sudah berangkat jalan kaki. Kemudian dari Yusuf bin Abdullah bin Salam Anaknya Abdullah bin Salam Kal beliau mengatakan Nabilah yang memberi nama diriku dengan nama Yusuf Nabi mendudukkan aku di pangkuannya Dan Nabi mengusap kepalaku Diatkan oleh Imam Ahmad Ay artinya tatkala wulida, tatkala Yusuf ini dilahirkan sama orang tuanya dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi memberinya nama dengan nama Yusuf. Kemudian Nabi ketika itu mendudukkan di bangkuannya dan mengusap kepalaku. Atau Nabi pernah mendudukkan aku di bangkuannya dan mengusap kepalaku. Tentu ini di lain waktu karena dia masih ingat. Ya, tentu ketika bayi eh, dikasih nama pertama kali tentu dia tidak ingat karena itu uh, eh, dia ya baru lahir. Adapun ini dia ingat kalau pernah duduk di bangkuan Nabi, pernah diusap kepalanya oleh Nabi, maka ini tentu di lain waktu. Maka di antara bentuk real akhlak mulia dengan anak kecil adalah usap kepala. Ini adalah usap kepalanya. Ini atau kemudian dia menyentuh badannya secara umum boleh jadi dengan ya, ya, ya nyentuh pundaknya dengan pijitan-pijitan ringan dan semacam itu ya, maka itu ya, di antara bentuk e, mengakrabkan diri dengan anak-anak dan kenangan di masa kecil meskipun cuma sekedar usapan kepala bisa jadi terkenang sebagaimana Yusuf Al-mas'alah si tindakan mengusap kepala anak kecil ini menunjukkan mulatafah eh, ma e, dan muannasah membuat nyaman. Mulatafah ya kurang lebih yang membuat nyaman dan membuat senang anak kecil. ini adalah kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau melakukan tindakan e, membuat nyaman anak-anak kecil dan mendudukkan mereka di pangkuan Nabi. Kemudian dari Yazid Al-Qaqasi dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam haji berhaji dengan menggunakan rahlin dengan pelana yang jelek, waqatifatin, kemudian di atasnya dikasih kain dan kami menilai bahasanya kainnya itu harganya cuma empat dirham saja. Tentang karena Nabi sudah istawa bihi rahilatuhu telah uh, berdiri tegaklah onta betina beliau dan mengatakan la bakai bihajin la sumhata fiha wala Ya, hadis 340 ini adalah jalur lain untuk hadis yang sama yang telah dibahas di awal bab. Kemudian dari Anas bin Malik. Ada seorang yang profesinya adalah penjahit mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas menyuguhkan roti sarit yang isinya ada dubaknya, e, isinya ada labunya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari dan mengambil e, labu dan memang Nabi seorang yang menyukai labu. Di sini juga diatkan Muslim. Kata Thabit Al Bunani, murid dekatnya Anas bin Malik, aku mendengar Anas mengatakan, maka tidaklah dibuatkan untukku satu makanan eh, dan aku mampu supaya ada di sana labu kecuali aku minta supaya ada labunya. Eh, ada seorang penjahit mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita jumpai akhlak Nabi mendatangi undangan seorang pengundang meskipun dia adalah seorang ashabil mihah Mihan seorang yang punya profesi yang biasa. Bukan seorang pejabat. Asap sinaat orang yang e, punya keterampilan. Kegiatannya eh, profesinya adalah sinaat keterampilan. Bukan seorang yang berkedudukan tinggi dan pejabat. Bentuk dan ini adalah bentuk ketahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarit alaihi duba artinya pada sarit tersebut ada duba. Duba itu artinya korok yaitu labu. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil labu dan memang beliau penggemar labu. Dan Anas pun kemudian berubah menjadi orang yang gemar labu sejak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka ya, labu. Maka kemudian Anas mengatakan tidaklah kemudian dibuatlah makanan dan itu bisa dikasih labu kecuali aku minta supaya dikasih labu. E, maka di antara pelajaran dari hadis ini yang di sini menunjukkan adanya sejumlah profesi keterampilan di masa Nabi. Di masa Nabi ada yang profesinya penjahit dan demikian juga profesi-profesi yang lain. Kemudian dari Amrah dia mengatakan ditanyakan kepada Aisyah apa aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Maka ibunda Aisyah mengatakan karena basron al basah aktivitasnya sebagaimana aktivitasnya umumnya laki-laki di masa itu. Yafli saubahu dia uh, mengecek dan menjahit pakai kainnya ya lupusyatahu dia memerah susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Maka Ibunda Aisyah suilah ditanya tentang aktivitas Nabi di dalam rumah. Maka kata kata Ibunda Aisyah beliau manusia sebagaimana umumnya manusia. Ini adalah mukadimah untuk keterangan yang akan beliau sampaikan. Artinya maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membedakan dirinya dari umumnya orang. Maka beliau punya tiga kegiatan yang beliau sampaikan di sini. Yafli thawbahu. Fali thawb artinya ngecek kain dan memeriksanya. Setelah itu memperbaikinya jika ada yang robek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngecek kainnya dan ya, ia tafakat ngecek sendiri kainnya. Tidak kemudian suka nyuruh-nyuruh istrinya. Kemudian beliau sendirilah yang memerah susu, memerah kambing. Artinya tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yubashir bersentuhan langsung dengan aktivitas memerah susu kambing. Kemudian Nabi yang ketika Nabi melayani dirinya sendiri, maka Nabi itu e, melayani dirinya sendiri. Artinya jika beliau perlu sesuatu maka beliau berdiri dan mengambilnya tanpa memerintahkan orang-orang yang ada di dekatnya untuk mengambilkannya. Mau, mau makan, mau ngambil piring dan seterusnya Nabi lakukan sendiri. Tanpa kemudian gemar nyuruh-nyuruh istrinya. Hadaka kulluhu min kamali Ini semua bukti ketawaduan Nabi saw. Ya, ketika di rumah dia kemudian tidak, kemudian sok-sokan, kemudian gagah-gagahan, tentang suami, maka apa-apa bolak-balik manggil, bolak-balik nyuruh, bolak-balik ini dan itu. Ya tidak demikian eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Ya betapa bahagianya istri yang suaminya semacam ini. Ya. nggak banyak merepotkan istrinya. <clears throat> Ya, kemudian uh, kita masuk pada bab yang ke-48, bab tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak adalah adab seseorang yang bersifat batin. Akhlak, uh, semisal sabar, rasa malu, dermawan. Demikian juga yang berkenaan dengan adab lahiriah, semacam bagusnya interaksi, uh, perkataan yang jujur, wajah yang berseri-seri dan yang lain akhlak terbagi menjadi dua macam, akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Akhlak yang baik adalah tahali bil fadail, adalah menghiasi diri dengan hal-hal yang positif. Bil biha itu hal-hal yang positif itu jadi sifat dan satu hal yang melekat pada dirinya. Walhamdulillah alam nafsi dia, dia paksa dirinya untuk disiplin dengan kaedah-kaedahnya watakhalli dan e, mengosongkan diri, membersihkan diri dari rodail, hal-hal yang jelek dan jauh darinya serta menjauhinya. Akhlak yang jelek kebalikan hal itu. Dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlak yang paling sempurna dan paling bagus dan yang paling yang paling tayyib. Akhlak Nabi adalah Al-Quran maka tidaklah Anda jumpa dalam Al-Quran satu pun akhlak dan adab, interaksi dan ajaan untuk memiliki hal yang positif dan melarang dari kejelekan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat dengannya dengan sifat yang sempurna dan sempurna. Dan e, terdapat sejumlah hadis yang banyak memotivasi akhlak mulia dan mengajak untuk berakhlak mulia, menjelaskan keutamaannya, besarnya ganjaran akhlak mulia di sisi Allah wajimahuha dan inti akhlak mulia ada pada empat hadis Ikhli inti, inti akhlak mulia itu ada pada empat hadis Siapa yang menghafalnya kemudian mengamalkannya Haqqaqaha Merealisasikannya dalam kesehariannya Maka dia telah memiliki di eh, kaidah pokok akhlak dan adab yang pertama ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anhu Rasulullah SAW mengatakan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir maka adalah dia berkata yang baik yaitu berkata yang manfaat berkata dengan perkataan yang berguna atau ya, atau dia diam saja maka orang yang berakhlak mulia adalah orang yang hibdul lisan, hibdul lisan, menjaga lisan, mengontrol lisannya, mengontrol kata-katanya komentarnya, kemudian status medsosnya dan yang lainnya. Ya, orang tidak akan bisa berakhlak mulia jika dia adalah orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya. Dia tidak punya manajemen manajemen lisan. Ya, pokoknya ngomong sesukanya. Suka-suka saya mau ngomong apa. Ya, demikian prinsip hidupnya, maka dia tidak akan punya akhlak mulia. Akhlak mulia yang pertama adalah mengontrol lisan, mengontrol kata-kata. Tidak semua kata-kata, tidak semua kosakata diucapkan. Yang kedua, hadis saya Tirmidzi dari Ali bin Husain Nabi SAW mengatakan di antara ya, tanda berkualitasnya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, kepo itu ditinggalkan. <laughs> Ya, kepo yang tidak perlu, ya, tidak perlu. Ya, penasaran dengan ini sebelah saya ini Eh, penghasilannya per bulan berapa, ah, ya. gajinya berapa. Nah, tidak nah, nah, perlu kemudian demikian. Nah, karena itu bukan urusannya dan bukan satu hal yang penting baginya. Bukan satu hal yang penting baginya. Maka dia tinggalkan pertanyaan yang tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya. Nah, dan yang bukan urusannya. Yang statusnya adalah campur tangan rumah tangga orang lain atau Eh, campur tangan urusan pribadi orang lain. Maka hal-hal semacam ini ditinggalkan, maka dia akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Orang yang tidak bisa meninggalkannya, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga dilihatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ada seorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri aku wasiat. Nabi katakan jangan mudah marah. Farad datang miraran <clears throat> maka eh, dia mengulang-ulang berkali-kali dan Nabi tetap mengatakan jangan mudah marah. Maka kaidah akhlak mulia yang ketiga adalah di kemampuan untuk mengontrol emosi dan amarah. Orang yang tidak mudah marah dan jika marah maka dia, bisa mengendalikannya. Dia meskipun dadanya panas, kepalanya tetap dingin sehingga ucapannya tetap terkontrol. Itu orang yang berakhlak mulia orang yang cuma bisa berakhlak mulia ketika dalam keadaan senang kalau kemudian dia marah lepas kontrol maka dia orang yang tidak gagal menjadi orang yang gagal berakhlak mulia kemudian yang keempat kaidah dalam interaksi dalam sikap dia kepada orang lain diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain sikap-sikap yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, dia punya prinsip dalam bersikap kepada eh, kepada orang lain, dia berikan pada orang lain ya, sikap yang dia ingin dia dapatkan dari orang lain. Ketika dia tidak eh, tidak ingin kemudian suka kemudian dilabel-labeli, ya, maka dia bukan penggemar labeling pada orang lain. Ketika dia bukanlah orang yang suka dibantah, maka dia bukan gemar orang yang membantah. Jika dia adalah orang yang ingin ya, suka untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang dilakukan, ya, maka dia suka memberikan apresiasi kepada orang lain dan seterusnya. Maka sikap apa yang ingin didapatkan dari orang lain itulah yang diberikan pada orang lain. Ini kata kunci interaksi. Siapa yang mempraktekannya, maka dia akan jadi seorang yang berakhlak mulia. Asal dari hal ini bahasanya rukun akhlak mulia adalah empat hadis diambil dari perkataan Abu Muhammad ibn Abi Zaid al Qayrawani al Maliki, rahimallahu taala. Qayrawan adalah nama tempat di Tunisia yang dulu di masa silam adalah gudang ulama. Eh, beliau mengatakan bahasanya jima'u ada bil khair inti dari adab kebaikan kemudian kendalinya adalah derivat dari empat hadis berikut ini kemudian beliau sebutkan empat hadis di atas yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya uh, eh, Jami' Ulum wal Hikam <clears throat> maka dalam hadis yang pertama isinya adalah arahan untuk mengontrol lisan memikirkan dan memikirkan apa yang akan dikatakan jika yang dikatakan itu satu hal yang baik, positif dan manfaat dikatakan. Jika isinya kejelekan ditahan. Jika mem, jika bingung, tidak tahu apakah itu positif ataukah negatif ataukah jelek juga diam. <clears throat> Siapa yang tidak bisa mengontrol lisannya dengan baik, maka dia tidak akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Kemudian di hadis yang kedua adalah arahan untuk meninggalkan al-fudul, hal yang tidak diperlukan perkataan yang tidak diperlukan, mendengar yang tidak diperlukan, melihat yang tidak diperlukan, berkata-kata yang tidak diperlukan, ya, gaul yang tidak diperlukan, <clears throat> dan seterusnya. Yang ketiga adalah bimbingan untuk e, mengontrol jiwa dan tidak larut bersama infialatin nafsi, emosi diri. wa ya, wa ru'unanatiha dan kebodohan diri <clears throat> saat datang emosi. Kemudian uh, yang keempat adalah arahan untuk bersihnya hati seorang mukmin terhadap saudaranya sama kaum muslimin. Maka tidak ada di dalamnya dengki, kemudian hakat dendam, hasad dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian dari kemudian hadis yang ke-343 dari Sulaiman ibn Kharijah dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ini anaknya Zaid bin Thabit sahabat Nabi dan Kharijah ini salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah. Ya, tujuh mufti kota Madinah uh, di masa tabi'in. Ya, tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in. Ya, maka di Madinah di masa tabi'in ulama banyak. Namun eh, tokohnya cuma tujuh saja. Ya, tokohnya. <clears throat> ya, salah satunya adalah Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, anaknya Zaid bin Thabit. Yang lain ada Sa'id bin Musayyib. Kemudian uh, ada kemudian Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ini cucunya Abu Bakar itu juga diantara al-fuqaha as-sab'ah. <clears throat> Kalau dakhala nafarun ada sejumlah orang <clears throat> masuk ke rumah dan menemui dan bertamu ke rumahnya Zaid bin Thabit. Lantas mereka mengatakan, ceritakan pada kami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E, maka Zaid bertanya, apa yang perlu aku ceritakan pada kalian? Aku adalah tetangga Nabi. E, dan jika turun wahyu pada Nabi, Nabi mengutus seseorang memanggilku, lantas aku mencatatnya. Fa kunna idza adunya dzakaroha ma'ana. Dan maka kami jika kami membahas dunia, Nabi pun membahas dunia bersama kami. Dan jika Nabi, dan jika kami membicarakan akhirat, beliau pun membicarakan akhirat bersama kami. Jika kemudian kami membicarakan makanan, Nabi membicarakan makanan bersama kami kuluhada itu semua yang aku ceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan kaki di sananya terdapat Al-Walid ibn Abi Walid. Dia uh, hadisnya lembek dan ada Sulaiman ibn Kharijah dia majhul. Eh, penjelasannya di riwayat yang terdapat antusias salam untuk mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Zaid, apa yang aku perlu aku ceritakan pada kalian mengisyaratkan beliau berisyarat dengan kalimat ini sangat beragamnya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia hafal. Maka yang mana yang mau kalian tanyakan dan kalian minta. Karena dia hafal tentang samail Nabi, ciri fisik Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi dan yang lainnya. Aku tetangga Nabi, artinya rumahku dekat dengan rumah Nabi dan ini lebih mendorong ya, lebih mendorong untuk memiliki pengetahuan yang lebih bisa ma'ilihi an kathabin ya, ya, tentang sampai Nabi tentang fisiknya Nabi secara kathabin secara sempurna hmm. maka Nabi eh, Fakotkan maka adalah beliau radhiallahu anhu adalah pencatat juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini mengisyaratkan beliau dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi yang lain, yaitu beliau adalah sekretaris Nabi, juru tulis wahyu Nabi. Di samping dia tetangganya Nabi. Maka jika kami menyebut-nyebut dunia, Nabi menyebut-nyebut dunia bersama kami. Ya, maka Nabi Shallallahu eh, maka para sahabat radhiallahu anhu menyebut-nyebut dunia, maka Nabi menyebut-nyebut dunia bersama mereka dengan menjelaskan tentang pentingnya zuhud terhadap dunia dan sibuk dan tidak sibuk dengan dunia dan menjelaskan rendahnya dunia di sisi Allah dan bahasanya dunia tidaklah setara di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk dan eh, Nabi sampaikan pada para sahabat tentang hal ini banyak permisalan. Jika kami membahas akhirat, Nabi membahas akhirat bersama kami. Maka Nabi menyebutkan akhirat bersama para sahabat yang dengan kalimat yang isinya adalah taswir membuat rindu dengan akhirat menjelaskan bahasanya akhirat adalah tempat domisili yang bersifat tetap e, menjelaskan di akhirat ada ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat jelek jika kami menyebut, menyebut makanan, Nabi sebut juga makanan bersama kami. Artinya Nabi sebutkan penjelasan tentang adab makan dan faedah-faedah seputar makanan dan kekhasan sebagian makanan. Fakuluhat itu semua bisa aku ceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini satu bab yang luas dan besar sekali. Lantas beliau ringkaskan untuk para penanya dengan kalimat global di atas. Kemudian dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi dari Amr ibn al-As beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wajahnya dan pembicaraannya al asharil kaumi kepada orang yang paling bejat yang ada di situ dalam rangka mengambil simpati hatinya. Ya, Nabi ketika bersamanya ada orang yang sangat-sangat jelek. Itu Nabi bisa totalitas memberikan wajahnya, senyum manisnya dan dan perkataannya. Untuk apa? Karena mengambil simpatinya. Ya, fakana maka adalah Nabi memberikan wajahnya dan pembicaraannya kepada aku. Sampai-sampai aku mengira, sampai-sampai aku GR. Aku mengira bahasanya aku adalah sahabat yang sahabat Nabi yang paling baik. Ya, Fatudantu anna khairul Kaumi. Aku adalah orang yang terbaik yang ada sehingga satu ketika ini ya, beliau mau memastikan ya GR itu betul ataukah tidak. ya. maka beliau tanyakan dari Rasulullah, aku ataukah Abu Bakar yang lebih baik? Maka Nabi katakan tegas Abu Bakar. <coughs> Dan kutanyakan tanyakan dari Rasulullah, aku dengan Umar siapa yang lebih baik? Ya Umar. <laughs> Dan wahai Rasulullah, aku dengan Utsman siapa yang lebih baik? Ya Utsman. Nah, <laughs> Falamma saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Maka ketika kutanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau belah-belahan dan jujur padaku. Ya, apa adanya. tidak ya, kemudian basa-basi. Sehingga akhirnya aku menyesal kenapa tanya. <laughs> Fawatitu anilam lam akun sa'altuhu. Maka aku berangan-angan seandainya aku tidak tanyakan karena ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya, namun di sini disampaikan catatan kaki di sana yang terdapat Yunus bin Bukair, dia suatu yukti sering keliru Muhammad bin Ishaq Mutalis dan di sini menggunakan an. Muhammad dari Muhammad bin Ishaq dari Ziyad bin Abi Ziyad. Ya, maka kemudian dari pengalaman itu maka Amr bin Alas mengatakan Nabi itu bisa totalitas memberikan wajahnya, keceriaan, perkataannya kepada orang yang paling rendah di antara orang-orang ya, orang yang paling jelek yang ada di situ. Ala asyaril qaumi. Ya, kepada orang yang paling jelek di situ. Ay, <clears throat> artinya jika datang ke majelis Nabi orang yang keras dan kasar yang terkenal dengan sikap yang jelek, akhlak yang jelek, maka Nabi menjumpainya dengan wajah yang ceria dan interaksi yang bagus untuknya. Maka Nabi berikan wajahnya di hadapan wajah orang itu. Dan Nabi yukbil alaihi bil hadis dan Nabi berikan perkataannya kepadanya, nanyakan, nyapa dan seterusnya. Maka akhlak mulia, akhlak yang lungguh dan tinggi yang sempurna semacam inilah yang menarik hati yang lari. Ya, orang tersebut semula hatinya lari, tidak mau dekat dengan Nabi karena demikian. Ya, maka dia bisa mendekat dan membuat dekat ya, jiwa-jiwa yang berpaling dan menyebabkan jiwa-jiwa semacam ini menjadi jatuh cinta dengan kebaikan. Kemudian yakni artinya Nabi menemuiku, menjumpaiku bil bisyr dengan wajah yang ceria. Nabi berikan kepadaku perkataannya sampai-sampai aku mengira aku adalah sahabatnya yang paling mulia. Ya. Ya, kemudian ditanyakan tadi, fi hadza isyaratun maka di sini terdapat isarat. Anak mutakarin bahasanya satu hal yang terpatri dalam jiwa para sahabat ajma' seluruhnya Bahasanya sahabat yang terbaik tan secara mutlak tanpa pengecualian adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Oleh karena itu maka Amr ibn al-As e, menyebutkan secara khusus tiga nama ini. Dimulai dengan yang paling mulia, kemudian yang di bawahnya. Dalam hadis yang dikatakan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, qal Ibnu Umar mengatakan kami e, mencari-cari e, menentukan orang yang paling mulia di antara manusia di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih Abu Bakar, kemudian di bawahnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Ya, maka tatkala aku tanyakan pada Rasulullah kenapa Nabi bicara jujur kepadaku sehingga aku berangan-angan seandainya aku tidak menanyakannya kepada Nabi. Ya, dia pokok supaya sangkaan yang dimiliki itu yang Sabiqon dulu dimiliki itu tetap ada yaitu beliau adalah khairul kaum sebaik-baik orang yang ada di situ.